serial Sandiwara Radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala Puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap bebek. Sabda Pandita Ratu. masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita semuanya, keluar, keluar, keluar. Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Hai, kalau merasa pusing itu kenapa ya? sedikit bulatnya kelapa kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas rasanya aduh pusing aku rasa sakit di kepala aduh itu sakit kepala Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala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 dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. ke-725 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Lanti sebagai Mangesti, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Herman sebagai Kiai Pangon, Naryo sebagai Kidemang, Yati Indra sebagai Pepetan, Dedi sebagai Toh Jali, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, dibantu oleh Suryadin, Salman dan Amrizal, dan Asdi Zuhastra pengantar cerita. Pepe. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Cabai teh. Balsam hijau cat betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. balsemnya pakai balsem hijau. betet. Balsem Hijau Cap Betet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. yang terbangun dari tidur sekejap itu nampak merah matanya. Kantuk dan kejengkelan menyebabkan bocah itu tak mampu berpikir selaras. Beberapa orang pemuda yang semula mengangkat senjata bermaksud merancap tubuh Pamegatsih itu pun kemudian melangkah mundur. Padrawati kembali duduk bersandar diam. Lare Angon yang dikejutkan oleh lecutan cambuk yang menggelegar bergegas keluar. Ada apa, Badrawati? Apa yang telah kau lakukan, Badrawati? Tidak ada apa-apa, Paman. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Aku mengejutkan nyamuk itu dengan cambukku. Aku mengantuk sekali. Padrawati, ada apa sebenarnya denganmu? Tidak ada apa-apa. Silahkan Paman Lari Aman melanjutkan kembali pekerjaan Paman. Aku akan mencoba untuk tidur, walaupun baru sejenak. Rasa-rasanya, apa yang kau lakukan bukan kebiasaanmu, Badrawati. Oh, aku mengantuk sekali, Paman. A aku akan tidur. Anak muda, jangan salahkan keponakanmu itu. Ia tidak bersalah. Ya, justru kamilah yang tidak tahu diri. Kita Jali telah siuman, Paman. Oh, uh, lalu? Berhubung Pamegatsi telah dapat ditangkap, rasa-rasanya tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Paman mungkin bisa menyarankan kepada orang-orang ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Oh, iya. Ah, kalian mendengar sendiri. Pemetik kembang yang membuat kita semuanya ketakutan telah berhasil ditangkap. Dengan demikian, berarti tidak ada yang perlu membuat kalian gelisah lagi. Kalian boleh kembali ke rumah masing-masing. ada yang bergerak. Namun demikian Kiai Pangun memerintahkan sekali lagi. Maka beberapa orang pun kemudian berdiri. Mangesti dan Sesanti mengusulkan kepada ayahnya agar Kitoh Jali dan Pepetan dibawa pulang ke rumahnya berhubung rumah Kitoh Jali yang terbakar. Manakala Lare Angon dan Badrawati meninggalkan pendopo itu pula dengan membawa tubuh Pamegatsi, maka yang tinggal di pendopo itu hanya beberapa orang. Mereka sibuk mengagumi apa yang dilakukan Badrawati. Bekas ayunan cambuk itu telah membelah tanah hingga merekah. biasa. Ia masih anak-anak, tetapi bekas cambuknya mampu mengeduk tanah sedemikian dalamnya. Iya, jika aku yang melakukannya, aku membutuhkan waktu cukup lama untuk mencangkulnya. Untung bukan kepalaku yang dihantamnya. Tetapi, tenaga apa yang digunakan bocah itu? Jika tenaga lumrah, tentu tidak akan bisa seperti ini. Itu menunjukkan kebodohanmu. Bocah itu menguasai ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan? Iya, ilmu kanuragan. Apakah aku juga bisa menguasai ilmu semacam itu? eh siapapun bisa mempelajari ilmu kanuragan. Kalau sudah mumpuni, maka hanya dengan kekuatan yang mengalir dari pandangan mata saja, sebuah pohon bisa dibuat terjungkal. Iya, aku ingin sekali menguasai ilmu itu. Eh, eh untuk apa? akan kau pergunakan berkelahi dengan siapa? Ah, aku tidak untuk berkelahi. Lihat saja, jika saja aku menguasai ilmu itu, maka aku akan bisa membajak sawahku tanpa harus menggunakan tenaga kerbau. Tanah yang aku cambuki akan teraduk seperti ini. <laughs> Bagaimana kalau cambuk itu mengenai kakimu sendiri? Ya? Mengenai kakiku? Iya. Sudahlah, sudah. Kita boleh saja mengagumi ilmu bocah itu, namun cukuplah hanya sampai pada kata mengagumi saja. Jangan bermimpi untuk dapat menirukan apa yang diperbuatnya. Ah, aku mau pulang ah. Ayo, siapa yang mau berjalan bersama aku? Aku masih ingin tinggal di sini. Eh, apa yang akan kau lakukan? Aku masih ingin mengagumi tanah yang terbelah ini. Kalau aku tidak melihat dengan mata dan kepalaku sendiri, aku sulit mempercayai. Betapa sebuah cambuk yang diayunkan sanggup membelah bumi. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Cabai Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu di Balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsemnya pakai balsem hijau cabetet. Balsem hijau cap betet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Benar, Kidemang. Demang. Kau sedang melakukan apa? Aku sedang mencari kuda, Kidemang. Maksudku, ada orang yang membutuhkan kuda, Kidemang. Ada apa? Hah? Bagaimana perkembangan di sana? Uh, pemetik kembang itu telah berhasil ditangkap. Hah? Lalu, oh, siapa yang berhasil menangkap? Bukan penduduk kita, Kidemang. Akan tetapi seorang pemuda dan seorang keponakannya. Keduanya menguasai ilmu kanuragan. Kedua orang itulah yang membutuhkan kuda untuk membawa tawanannya menuju ke Nusa Kambangan. jadi di mana Papati Kembang itu sekarang? Uh, sekarang dia berada di rumah Kiai Pangon. Oh, pemuda dan keponakannya itu? Iya, saat ini juga berada di rumah Ki Pangon. Mereka menunggu kuda yang sedang mereka butuhkan. Uh, dipinjam? Uh, dibeli, Ki Demang. Ah, ambil saja kudaku, dua-duanya. Berikan kepada pemuda yang telah membantu kademangan ini. Tidak usah dibeli. Uh, Ki Demang memberikan? Iya, dan aku ingin bertemu dengan mereka. Aku juga ingin melihat seperti apa wajah orang yang telah menjamah anakku itu. Jika Kidemang telah berhadapan dengan pemati kembang itu, apakah yang akan Kidemang lakukan? Aku sudah merasa puas jika aku dapat meludainya. Ah, kalau begitu, mari Kidemang. Kidemang. ketika itu, di rumah Kiai Pangun terasa hening. Di dalam sebuah bilik, Pepetan menunggui ayahnya menahan sakit dan pingsan kembali. Lare Angun sibuk melayani Kiai Pangun, Ki Kumpang, dan Kitaur Pawasan berbicara. Meski samar, Lare Angon menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Badrawati hanya duduk-duduk di sebuah dingklik di halaman. Hati bocah itu masih tetap gelisah seolah ada sesuatu yang mencemaskan hatinya. kita berada di rumah Ki Pangon, Ayah. Di rumah Kakang Pangon? Iya. Ah, mengapa kita berada di rumah Kakang Pangon, Bepetan? Rumah kita terbakar, Ayah. Ah, iya, iya, iya. Aku ingat. Rumah kita terbakar. Keparat yang menodaimu itu yang membakarnya. Ia juga yang melukai dadaku. Hmm. Kata pemuda bernama Lare Angon itu, ayah pasti sembuh. Ah, bagaimana dengan si rambut putih itu, Ndok? Orang itu telah berhasil ditangkap, ayah. Ah. Ia sekarang diikat di pendapa rumah Kipangon. Ah, ah, ah. Ayah jangan bangun. Aku ingin melihat seperti apa wajahnya. Sudahlah, ayah. Ah. Ayah berbaring saja. Ah, Aku ingin meremuk kepalanya. Saudara ayah. Hah? tidak, Susanti. Ada apa? Ibu sedang sibuk di dapur, mempersiapkan makan malam. Apakah ibu meminta kepada kita untuk membantu? Tidak, Kang Bo. Akan tetapi lebih baik kalau kita membantu. Hatiku tidak tenang, Susanti. Sama. Aku juga merasa begitu. Dari kemarin hingga sekarang, rasanya gelisah terus. Orang itu sudah tertangkap, akan tetapi rasanya... Rasanya bagaimana? Di dalam benakku sudah terlanjur melekat rasa cemas dan takut, Kang Bo. Kau tahu siapa lelaki yang luar biasa itu, Sesanti? Yang bocah atau pamannya? Yang berhasil menangkap pemetik kembang itu, bocah itu, bukan pamannya. Akan tetapi pamannya juga luar biasa, Sesanti. Yang aku dengar, ayah tadi menyebut namanya Lari Angon. Dan bocah itu Badrawati. Yang bocah itu, walau masih bocah akan tetapi beranggasan. Aku malah senang dengan sifat bocah itu, jujur dan tidak bertele-tele. Kalau ketela dan pisang goreng minyak lentik ini sudah matang, aku akan menyuguhkan. Biar aku saja. Uh, kamu Mbok jatuh hati ya pada yang bernama Lari Angon itu. Aku lebih tua darimu. Iya, <laughs> aku mengerti. Badrawati terus mondar-mandir di halaman rumah Kiai Pangon. Sesekali Badrawati mendekati tubuh Pamegatsi yang teronggok bagaikan benda yang tak berguna. Badrawati merasa semakin penasaran. Badrawati yakin jika Pamegatsi belum mati, meski tidak ada detak jantung dan tarikan nafasnya. Perhatian Badrawati dipecahkan oleh hadirnya Kidemang dan Jogo Banyu yang masing-masing menuntun seekor kuda. Badrawati hanya memperhatikan kedatangan Kidemang itu dari kejauhan. Kiai Pangon kemudian menerima kedatangan Kidemang. Laki Ki Demang yang datang. Benar Kiai. Ah, mana dia? Dia siapa Ki Demang? Aku dengar manusia paling tamak di dunia itu sudah ditangkap. Lelaki yang menodai anak gadisku itu berhasil dipekuk. Benarkah? Benar Ki Demang. Pemuda ini dengan keponakannya yang berhasil menangkap mereka. Mana dia? Itu Ki Demang. Keparat. Ah, Ki Demang, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin menginjakkan kakiku di kepalanya serta meludahinya. Hanya itu yang akan aku lakukan. Apakah ada yang merasa keberatan? Hai, kalau terasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir rasanya semakin sakit, lah rasanya Aduh, pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh Itu sakit kepala Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala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 sebagai tanda tidak keberatan. Kidemang yang geram luar biasa itu meludahi wajah pamegatsih dan kemudian menginjaknya. Telapak kakinya yang kotor itu diusap-usapkannya tepat pada wajah pamegatsih. Sekali lagi Kidemang meludahinya. dipersilahkan untuk ikut bergabung berbicara dengan kami di dalam. Monggo Ki monggo monggo. wajar sekali jika Ki Demang bertindak seperti itu. Orang tua mana yang bisa ikhlas bencana mengerikan menimpa anaknya? Jika seorang saja yang marah menumpahkannya dengan menginjak dan mengusap-usapkan kotoran yang ada di kakinya, maka seandainya semua orang yang marah melakukan hal serupa, wajah pemegasi itu benar-benar kelomo karena banjir udah. Ah, ada apa, Bibi? Sekedar makanan sederhana untuk menghangatkan suasana yang terasa artis dan dingin ini. Hanya ketela goreng dan pisang. Wah, terima kasih, Bibi. Aku setuju sekali. Setuju dengan makanan ini? Iya. Apalagi jika ada wedang jahe hangat dan gula kelapa atau gula aren. Udara yang dingin seperti ini memang hanya bisa dikalahkan oleh makanan dan minuman hangat. Jangan khawatir, Adi. Aku akan menyediakan untukmu. Kunti merasa senang karena ternyata Badrawati bersikap ramah dan terbuka kepadanya. Sesanti bergegas kembali ke dapur dan menceritakan kepada kakak dan ibunya. Dengan minuman wedang jahe hangat, Sesanti dan bahkan dengan Mangesti menemui bocah itu. Sesanti dan Mangesti tersenyum melihat Badrawati makan dan minum dengan lahap. Thank akan dilakukan kemudian oleh Badrawati? Dan bagaimana dengan Pamukasi? Benarkah ia sudah mati? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.